Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'a'i la Bersyukur atas nikmat apapun yang dirasakan di tengah-tengah perjalanan di kenyataan enak tidak enak dirasakan catat semuanya mengandung kebaikan tidak ada takdir buruk sesungguhnya yang buruk itu adalah pemikiran kita yang belum sampai kepada maksud ketentuan itu. Karena ada satu ayat antakrahu sayyaw wa khairul lakum. Apapun yang kau rasa tidak enak, kalau kitanya berbaik sangka, itu jadi satu kebaikan. Apa bentuk kebaikannya? Kita jadi dekat dengan Allah. Dan untuk diberi penyakit mah, si itu mau nyebut nama Allah. Maka sakit pun jadi baik. Maka bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur sehingga bisa dimanfaatkan umur tersebut untuk tafakur, ekstra berpikir. Fa'in atad habun rekamarana marana gaya. Rek kitu Awas maut kerki kituan. <laughs> Innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung didominasi seperti apa sehingga ujungnya pun di amal itu tukang judi tak keur bantingkan kartu udah biasa na judi istiqomah tukang jina <laughs> mautna keur jina tukang nuseup minimal di betot buramela mau tak gitu. maka hati-hati dengan amal maka betul kata Rasul ahabul amal dawamu wa in amal yang Allah cinta itu bukan amal yang besar semata tapi kecil mikro ngereyeun mirip gitu konsisten tepat waktu berjamaah Insya Allah tukang tahajud mau maut nanti harapannya ker tahajud tukang kiroah mautna ker maca Quran maka Nabi bersabda innamal amalu bil khawatim sungguhnya amal itu tergantung ujung innamal amalu bil beda ini amal itu tergantung hutang sakumaha alusna ibadah tapi loba hutangnya. Sekelas syuhada di antara para sahabat pun Nabi enggan menyolatkan Saking beratnya persoalan hutang Lihat di Al-Baqarah ada satu ayat, satu lembar itu Itu bab hutang Masalahnya tidak enteng Maka berhenti berhutang Saya doakan yang hadir hari ini subuh eh, duhur berjamaah di sini semoga hutangnya lunas. Itu kan barokah kene. Buktinya tak amin. mindat ngaganggu silaturahmi hutang teh asli na so nuana akrab romantis harmonis berteman berkomunitas bogaweh hutang ngaganggu teh karena psikologi teh nu tadi akrab ngahuangken maka nu ngijemm ndak lembangi jadi malibir sien bajar ke na ki era rumah hutang gennu di hutan kadang nggak hati mati bisa bohong dongboro jelema kecap juga tahu kalau rasa tidak bisa bohongnya cap-cap bango iklannya kan gitu Ya, jadi bersyukur bersyukur kita banyak tafakur kemarana iya nepi kahirup ripuh teh kunaon ya teh ternyata ada penelitian ringan dari dokter entah dokter apa tapi matching gitu jeng saya jadi nu jadi diabetes stroke gula darah migrain teh lain daharin dahareun teh panyarek rek dahar gule carek ulah ulah darah tinggi rek dahar nu ulah tak nu jadi diabetes nanti panyarek antepkeun we da si eta nu ngarasakeun contohnya punya ibu sayang nggak sama suami tuh kelebihan perempuan mah ikhlas menyatakan kenyataan sayang pada ekspresi namun udang sare ningali bengesalki salki geus ekspresi geus lain ekspresina naon geus pabelit beungeutna jeung beuteungna mana kerek nage geus teu ngeunaheun ustad ya ngora tuh gagah kene harmoni atau kerek dongge mun salaki sare teu genah tibra aya geus <laughs> Dua menit kan bikin melang ya teh sementara fenomena tiap gitu teh Ustad nggak penting sok rek asa uji nyali kumaha di, di baturan ku salah nu bentuknya geus jelas coba seandainya Ustad jadi aku embung gitu ya tapi mau ditanya di tengah publik ibu sayang sama suami biar kadangnya tak sayang hargai pak perasaannya jangan sakiti hati perempuan karena perempuan adalah sosok dari ibu kita ibu kita pun perempuan setuju bu arti lainnya adalah orang hanya nyari aww berarti hanya nyari hati induk setuju bu dan mereka-mereka itu adalah malaikat tak bersayap yang doanya menembus batas yang menjadi sukses kita seperti hari ini. Doa seorang istri, catat. Yang kemudian Jokowi jadi presiden tetap upamajikan tetap didoakan. nah Ntar jangan main-main dengan doa seorang istri. Seorang ya teh. Komo mun opat puh edan ya bisa. Nya mun dikalikan ya, Pak. Tung jadi pasea Iya mah mun dikalikan. kenapa sakola itu ngerti ngerti mah. Eta teh hiji pengaruhnya edan bisa. Sok gerak orang tanya ibu-ibu. Bu sayang sama suami? Tudah anger we konsisten. Mun suami maut ngilu teh. Untuk atuh ustaz. Rekawin deh mah edan edek terencana sekali mereka sakitcan maut lagi semoga perencanaan keren keren salut Nah cang kawin di nungguan orang maut ntar kawin di mah derken weh da orang maut tuh pasti karawin di komo orang mah ya bu menang tuh si bapak kawin di tukang ulah emang eh, mana nama niat Nah, jadi migrain diabetes stroke dilalaki nepi ka maut na teh hayang kawin deui care ku ibu nah isalaki mawat ibu kawin deui beak idah ulah kitu bu Ibunya nya ka salaki turah anger menang salaki kawin deui henteu hmm, nya nah belah mana Wah, salaki usaha nu Allah ibu tong GR nya mun dibere nafkah ku salaki eta teh ti Allah matak mun salaki telat mere nafkah langsung baok tina dompetna mun salaki malotot bade nyana titipan Allah ya setuju nya geus tapi ibu tong rudet mun salaki dicokot batur ge eta titipan Allah iroh ya dikeun we Bu menang salaki kawin deui tuh nanti awet konsisten nulis gitu tuh gitu eh. salaki nusa bu ayo Allah nyarek teh salaki orang kawin deh. nah ibu juga ahok kalau we dilawan Ese eh, euy mah eh. bayangan garering ya. Eh. Jadi agama mah sesuatu yang sebetulnya indah. Maka bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur, Berbahagia atas nikmat sisa kuota usia. Kita belum diwafatkan. Apa yang kau anggap jelek belum tentu itu jelek menurut Allah. Karena dengannya kau jadi menyebutnya. Ya Allah. Kan begitu. Entah ibu digoda aku salaki jarang balik misalkan. Ngestong liwat tuh. Dan Allah bejakan mereka Allah. Ya Allah kalau memang dia masih baik untukku tetapkan dia denganku. Tapi kalau sudah tidak baik untukku simpan dia di sisimu. Selesai daripada setruk pikiran salakin di dibalong wae bikinnya kagurame tadi semua akan terpisah secinta apapun semua ama apapun akan diminta pertanggungjawaban semua ada ajalnya semua ada expirenya semua ada masa waktunya kuluman alihafan dalilna teh Kulu ajali musamma Kulu nafsin ikotul maut Intong motah lamun hayang mati Intong motah kudu matu Bagus nih konsisten kajian di asyifa Ay asyifatnya kan obat Obat segala penyakit Syifa ulima pisudur Al-Quran Jadi kalau ibu stres baca Al-Quran kalau ibu nanya Google, bapak nanya Google, ketika ada masalah dia ngejawab semaunya, apalagi kekuataan tapi kalau ibu nanya Quran 24 jam dia jawab semuanya. Maka yang paling menenangkan dalam hidup adalah ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Tenang kepada Allah, ingat kepada Allah hati jadi tenang sok. Allah mengingatkan tong baroga hutang. Jadi hidup teh beaku gegebegan coba. Akhir zaman siun pembahasan akhir zaman saya siun, tapi lebih siun ku akhir bulan lising liar jeng pusing ninggalin janggung badan ke jaket kulit gebek sangka dep kolektor kan jadi berburuk sangka puasa puasa budak berhenti karena pemutus silaturahmi setelah idul fitri itu tiga bu satu gibah ngomongkan waharepen oh, berhenti ngegosip negatif news hoax berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat berita-berita yang nggak perlu dibaca lalu dimemorikan itu teh mengganggu kehusuan wamin qalbil la yang menyebabkan hati tidak khusyuk banyak informasi yang salah yang ada di otak lalu efeknya ke tubuh way of thinking frame of thinking jadi rudat teh gitu rudat teh naon loba nu teh perlu didengekeun didengekeun ceuk nyaho teu tah si eceu karek datang salah kita nanti geus jabat tiumna nyengso nu mana ceu eta nu keur melong ka urang eta teh rudet eta teh hasil sholat dia pindah ka si ece nu diomongkeun dosa si ece pindah ke urang Dimana untungnya dan kalau si ece yang diomonginnya itu tahu dia jadi jaga jarak dengan kita hati-hati ngariung jeng sok ngomongkeun batur mun menowo urang urang jadi bahan omongan anak kan nu boga penyakit gitu mah suka nyeri awak kalau tidak ngomongin teh ya saha nu can diomongkeun ya sehingga orang sapoetenyen status uh sakau sampai nyari awak pun muntenyen status sampai status nyari awak nawe di status kan badanku nggak enak atau jadi rame di grup teh mandi kuma sako ame enak kan jadi nggak gawekan betul hiji gibah dua namimah adu domba cek cek cek si cek itu kia kia kia kia kasih ece itu nu dibejakan tadi ce ece cek itu itu ngadu domba namanya haram kamu ngadu jelema itu yang kemudian sebuah bangsa sebuah peradaban sebuah negara sebuah keluarga sebuah warga hancur satu dengan gibah dua dengan namimah ketiga dengan hutang sok dah hutang mah gak ganggu tuh biasa berjamaah di asifah Tara ngomong sholat gigiran urang hiji mangsa mah datang pertama mendengar kata-kata nanti kan tara ngomong sekali ngomong minjem duit rudet ayah nuk itu ngetong silip long tadi minjem duit sejuta eh mana juga jika iya sama terang ngomong sekali ngomong minjem duit nah juga jika iya kan gak ada apa nya etawa eh, peda ustad tapi macam di dina YouTube sok dugaan duit loba pangabutuh eueuh duit loba pangabutuh eueuh cik yang bukti eh tapi tong ada ada sebelah sejuta kelas sebelah nasaku tak ya gope be nyabelah lumayan tadi meringankan gope be lah pertanyaannya jika nu tadi mun panggih nu ngahutang ka orang, nu era urang itu era urang sing bajarkeun lagi tapi butuh dah bensin ngaplek efek teh bener nanya teh alhamdulillah start ke mana yes tadina urang rek nanya teh era cik mana duit nu ka mari nu mana Ustaz eh kan kamari teh handat kene mana teh nginjam duit nyaho enak ustad nagih kela kamari seberat seberapa juta ustad karek mana seberapa ratus jadi nu hutang teh sah sebenarnya rudat teh rudat ya rudat teh ya urusan dunia tungtung tungtungna gandeng nih eureundan kira mun bapak babaturan nginjam duit kumaha satu juta berewe sabogana urang tapi tong dihutangkan Tan butuh duit sejuta, eh, mending ada ada. Tebokai sejuta mah, iya ikhlas urang mata lima ribu ke sebelah ceker ame itu jangan. Rumah sakitnya mau maafin huting ngerasa. nah, dari dokter mah sok sarombong ngerasa sehatnya menang manehna. Ayah dokter CS, saya dokter Amir, dokter kulit nanti buah batu, dokter Dinan, saudara saya, dokter Ono, ya. Kan rupa-rupa karakter dokter mah anu untuk buka banget pasien tiga dokter kelamin panggil di forma dokter kandungan dok saya melahirkan tiga kali loh cek ibu-ibu sosialita teh sama dokter berarti budaknya setilu bu dokter etawai kela pasien teh ribuan ya tuh, tuh inget ah cik sing satkeun oh nya cina bumi tuh baru pak dokter terus eh dokter teh curhat kan asa sepi nu gering tuh <laughs> saya kenal dokter Agus dokter Nano nu diantapani dokter Agus pinu wae teman karena dokter teh meren pemulanya tapi ngadoa lah sing loba nu gering kayak diberi komisi dan dokter mah hirupna tinu gering terus ayah dia nulai pada ti dokter tukang gali kubur di taman pahlawan saya sok nga ikan bakar di dinya ya ikan bakar banyumas ngena jengkol goreng maghrib maghrib sama anak sama dadakan pas turun di parkiran soalnya baru barudak arwah ngaran komunitasnya teh <laughs> nonang wah tahan kadir. udah budak nih sakola di lupuet di bekelana Wanu cina. Karena tugas mereka menggali kubur Jadi sedih mana wanu sih. Doa genda jeng rumah awat. Ayo siap Mau teh olangan <laughs> Jadi tong gede hulu bising asup helm Saya akan sampaikan satu pesan jadi kahirupan teh tinu kamaotan nah mulai liur ya jadi kahirupan teh tinu kamaotan kuma ustaz maksudna ayat surat al-mulku ayat 2 auzubillahi minasyaitonir rajim alladzi khalaqal mauta wal hayata sungguh aku ciptakan kehidupan itu dan kematian itu khalaqal mauta kematian wal hayata dan kehidupan itu liyabluwakum ayyukum ujian bagi kalian ahsan wa amala siapa yang terbaik amalnya di dewa lagi ketika di sekitar kita ada yang wafat lalu kemudian nu sibuk nu maut nu hirup oh nyiapkan pemandian kan nyiapkan penguburan papan kapan penyolatan kan gitu tak pahala nanti ke nu maut ke nu hirup ke nu hirup mantap tongge erah yang diburuhan atuh jadi mulai nu maut teh keur nu hirup teh dan nu maut mah teh dikuburkeun ge moal protes atuh suka nu maut ngomong kalian gak peka kok aku nggak dimandikan wah jadi nggak mandian nyolatkan nguburkan teh keur nu maot karena per, perbandingan itu kematian. Eh di kehidupan. Saya barusan ada yang nanya, Ustaz, akikoh untuk kurban. Kurban untuk akikoh. Maksudnya kumah ya, Bu? dulu saya punya anak laki-laki mestinya diakikohin terus sekarang kan mau kurban boleh nggak sepaketin sama kurban akikohna ku sapi ah ibu mah ngaroroce tulisan malaikat ya teh mulai kurban kurban rek akikoh akikoh jengku sapi di akikoh mah ku doma nya di orang mah matematis hitungan teh sapi hiji ku tujuan ayah dalilnya nya sok nu mah tujuh sapi ku sorangannya Eta nu keren. Namun hitungan itu kayak mun kurbana saurang, tapi tuku sapi, domba tujuh, atau mun hitungan matematika logika, riuh di akhirat nu hiji akan jukut, hiji ngencar, hiji nengar, lain gitu hitungan amal keikhlasan keikhlasanana. Cuna ada kurban teh tutumpakan orang di akhirat, iya. Engke lamun peserta nanu genepan lalaki nu hiji nini nini kuma numpak sapina. Nini nini belah mana? Ya. Alam kubur itu bukan kuburan. Mun alam kubur kuburan nu nah, anu maotan dicapluk paus di opi mau. Mau aya pertanyaan kubur tuh nya kapangi. <laughs> Mantap orang budaya mana diduru karena yakin akan ada pertanyaan kubur sugana yang jadi kebul. Oh, kayaknya di rudatnya, bongan di onang, ah ceramah mengacapruk, bening dibayar. <laughs> Tapi ngomong yang pinter mah kudu teka hati omongan sorangan. Estilo sudah seri sorangan. Ya, balik deh. Ketika ada anak-anak lahir, anu sibuk teh karek lahir nunges hirup teh lah. Kan dari mah kematian, ini mah kehidupan. Ketika ada anak bayi lahir, yang sibuk akikoh nyari domba, uh syukuran keten orok atau kolotna pahalana ke orokna ke kolotna tak tong GR nya menmantuan batur teh jika ngadu hadai hdk batur teh balik deh ka urang jin tong sok lebay tong sok alay tong sok narsis segala di upload segala di caption otw asifa narumbuan kene statusmu menyebabkan amamu jadi hangus tadi saya angkat satu ayat al-araf untuk tadabur kita. Kalau tafakur kan berpikir jika dia merenung gitu. Tadabur mah membaca. Saya dapat bacaan hari ini, one day one ayat, surat Al-Arab 179. Walaqad darakna li jahannama. Sungguh telah aku sediakan bagi penduduk pengisi kayu bakar neraka jahanam itu adalah minal jinni wal insi dari bangsa jin dan bangsa jun. Junaidi <laughs> jelema balai sinetron jin dan jun. Ya, kebanyakan mereka itu jatah neraka tapi jangan jangan jangan baper manusia yang seperti apa jin yang seperti bagaimana atau bahas jin lah lain wilayah udang itu tapi Ustaz suka ya pengaruhnya jika reka WC malam Jumat Kliwon tangke puting rek tahajud teh sok puriding ibu tong lebaynya lamun kacai sok aya muatan-muatan aneh jauh muriding Simpel waktu tuh menyikapina entong kudu aku naon kudu deh bulu punduknya mau muriding ngerasa ya saya tidak akan membahas itu nanti di tema yang lain ya mah orang bicara orangnya manusia manusia yang seperti apa lahum kulu la yafqahuna biha mereka diberi hati tapi tidak hati-hati dengan hatinya keras ningali maut komono bagian di kamar mayat memberendak biasa pangijeng mayit teh ah geus teu kapangaruhan di asasi eta we nu maot teh hati-hati jadi keras hati laung qulubul la yafqahuna biha walau adanu la yasmauna biha diberi telinga tapi nyekit duwe jika lember ukur bentuknya tengah denge di adanan beki edan Allahu Akbar Allahu Akbar Insya Allah lain lah pada rezeki mati sabu ibu pengen rezekinya berubah bapak sholatlah tepat waktu dan geningan rumah sakit kayak ngitung nanti no absen rezeki mati Allah ibu badai rezeki badai gaji rezeki mata terbatas gaji mah terbatas rezeki mah toyiban menyehatkan gaji mah kolesterol sok lobar ngadar gaji gitu gaji mah ya slip jeng stroke rezeki mah eueuh matak nol loba ngadar gaji sok slip jeng stroke nah mau gaji buta ya, jadi harus cerdas pilihan badai gaji pada rezeki rezeki hoyong benghar hoyong berkah enggak selesai nu berkah mah pasti benghar hoyong pinter hoyong soleh soleh pasti pinter tapi nu pinter minum tolak angin sok na iklan sok lahum qulubu la yafqahuna biha dia punya hati tapi tidak mau mewadahi hatinya itu kebenaran yang Allah datangkan padahal hati teh makhluk yang paling jujur itu ibda bin nafsik mun aya keraguan tanya hatimu tak mayuri buka ilma la yuri buka kalau ragu tinggalkan selesai jangan mengambil sebuah keputusan dalam keraguan-raguan karena ragu-ragu itu datangnya di, dari setan kan di sini maka Quran memiliki sifat la raiba fih, tidak ada keraguan-raguan padanya. Kunaon beheng soang panjang. Dibalikkan pertanyaan anak, kunaon soang sorana bertarik. anak tadi cek matematika eksakta bohong panjang cuk bangkong ya bohongan. tarik malah orang mah awakna bohong beheng dijawab ke Quran mata aslinya? nata. Masya Allah kan lam yasha pun. yakun ah, itu mah kahayang Allah itu ngurudet jadi macam Quran mah jadi cager banyak kita kajawab bab naon dijawab sok ibu rendonnya men agak stres-stres dikit ambil wudhu buka terjemahnya eta sih jawaban interlocking system dia geningan mata kenapa jauh dari Quran Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa engkau tidak mengkaji Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah di hatimu memang banyak penghalang? Oh, ternyata iya. Harta, tahta, wanita, pangkat, jabatan, kedudukan di DKB, jadi ngahalangan. Lahum qulubul la Untuk paham itu susah. Jika ibu nu tadi teh kunaon salaki betul menang kawin deh kunaon? Coba mun ibu ikhlas mah paham tercapainya se nyese kunu dua nesu budak kunu katilu ih pangi di moa jeng si bapak teh mau budak tinu lain bapak budak saya tak mirip budak bapak ibu teh da ikhlas ya mau ayah penyakit alhamdulillah ya Allah boga budak di itu kudu ngajuru selesai ya da ibu mah ya anak kering selesai <laughs> mana ya indungna itu ayah cik panggih ke Semantuan boga budak di itu kudu juru jadi ibu tenyeri cik pangihkeun yang indung budak eta eh soleh bisa pisan dipanggihkeun alhamdulillah dicakar <laughs> eta geringna teh tidinya <laughs> Nanti geus tong bebeja ria jempling we <laughs> bener bener pas nu wae jangan tersesat hirup teh tersesat balik teh kadinya deui kadinya deui di rumah sakit bisa maju karena loba cabangna di masjid ngeunaheun tihanna loba ya jadi iuh we sarua rumah tangga ge sing loba tihan perkuat besar perbanyak cabang ke pasti di imahnya tong di dia jadi kenapa ini jadi sakit tina hati gering yang tidak proporsional memahami bahwa Islam itu selamat, iman itu aman, mun Islam rudat nggak setong ar nurudut mal Islamna urang Islam nu teu daek diatur ku Islam seperti jodoh. Bagi yang terima nuboga hutang sing lalunas, nucan baroga jodoh sing pangi jeng jodona. ayah kene. tera ku senal capit. Senal capit waya jodona berpasang-pasangan. Makanya jangan terlalu lama digantung Jemuran aja kalau terlalu lama digantung ada yang nyuri apalagi perasaan. <laughs> Jodoh teh diatur nah itu datang datang kurangnya numbung diatur ngatur sorangan anu golis anu ganteng anu kasep cik ngenteng atuh da gelis kasep mah relatif nu goreng nu mutlak mah saya teu kasep cuman payu eh eta unggul beda nate loba orang dia karasep tapi teu payu berarti GGM ganteng-ganteng mubazir yang sinetron pemainnya orang-orang rakit gitu wae naon ngana naonan jodoh rizki sudah tertakar tidak akan tertukar tak iya nya iya, iya rizki saya lain centang tuh eh, itu di inuma ngan salut ke asifa mah ngaran lagi asifa obat harerang hatena teh juga anak kecil herang. maya cik atau nusari juga anda nutrisari nutri syar'i ini ngestertakan Aincan waktu nama kadon bahe pernah saya satu ketika ku panitia pengajian Ustaz tong waka uih hujan cicing lah ah tekuat yang ngopi yang ngopi naon yang ngopi bala-bala dong ayah bilang kayak engkol katujar naon di walu tari goreng disiksik dadakan atau ke Ustaz ya kunaon tahu bulat digorengnya dadakan karena direncanakan mah terjadi <laughs> blok panas kene dibaekeun nganu piring atuh kedewa kulapar mah panas dong dibantingkan pelunting pelunting pelunting sabet kucing berarti rezeki saha untuk teu nyawa tong nyawanan ayah berit lebih gede di tukang disabet ku beurit berarti rezeki saha satpam teu cicing dia ke ustad engas cenah kaburu bubaran diteungel da ku satpam beuritna nah, rolong deh dicokot dengan si esnya tadi ya sarua jodoge kalem PDKT na jeung urang bobogohana teu sakedeung opatong naik kawinan jeung babaturan urang antepkeun we ngadoa sugana digebuk satpam kayak dibalik ngana geuleuh gitu maafkan aku yang dulu lah dirmantan jadi tak itu nu jadi stres teh maka perlu sugesti positif cager bu penyakit kieu mah bari obat nanaon sugesti we lah jika nuka kasurupan kan rumah make Quran atau satu ketika saya di CIC Lembang ah yang nih capek jadwal lo bawa eh ayah temen bikin story wah kerja gitaran di Lembang kan itu nyusul yang terparu mana handphone kurang gitaran gitaran sholat berjamaah hutan warung sare parek sare anu ngetrok tenda tad punten nyawa besar istirahat di dia tapi itu cina mahasiswa kasurban Cak teh kaos kapemburuhan tuh atuh. Aing teh kadieu istirahat lain kubaran kasurupan jeung lain tukangna urang mah. Tapi darurat tah cenah penjagana jadi si naon ngaranna teh amun kuncena teu aya nya geus ustad katempuhan. Kala saya mah rada selektif teh awewe laki. Awewe bae awewe. Kira ada nyabak atuh, jika dokter kan mana ngai dokter darurat tiluan dong suka nu tenda teh oh eh cantel lebay kunaon atuh siasaha eh mana mah tegau orang mah terkenal tapi orang terkenal mana nu teman orang mana jin tegau cuna cuma nanya siasaha siasaha aing ti sancang sancang belah mana belah dieu eta mah pindah ka Banten ngahulang mana kan sugesti eta bener mana sakti curang teh cik apa tuh warna kolor urang nggak ulang emang bingung jin gak ada orangnya tadi kolor kan ke camping tuh cager nama bu dipencet ah, nukirna sintari mentenukirna atau di bagian-bagian kaki tertentu itu guru di Quran delolong tapi bonconong tidak bisa melihat kebenaran. Salah kesimpulan, tidak objektif. Penyebabnya ulaika kal an'am bal hum Jangan salahkan manusia kalau manusia lebih sesat daripada binatang. Karena tidak pakai aturan. Mun sato kikituan. Nah, contoh. Ayo nok hayam kumaha hukumna? ya haraman tuh mulai diukur secara syariat jika kamari ayah anjing asup ke masjid kerame nak anjing nama itu buka dosa nu dosa mah saha anu ngasup ke nana kan begitu ayana hayam jina nepi ka endogan endogna diopi ku urang nu dasana saya Dauh hayam kawin resmi atuh kita kalem kalem yang dokter mah kudu nurieur jadi kal ambalhum adol satu mah leuwih ngacapruk. Manusia sok leuwih ngacapruk tibatan satu. Karena ulai kaumul ghafilun. Mereka lalai. Mudah-mudahan dengan kajian duhur yang sederhana ini setidaknya teringatkan dari kelalaian terhadap hal-hal yang mikro nulaliti keberean mah tara cucuk munding ku tulang bedak. Banyak orang musyrik hari ini Nepika saling mencaci mendengki mencela menghina mencerca teh tinu naon teu yakin Allah nu ngatur rezeki sampai banyak perdebatan debat table nepika ka gestrek teh kumaha ya teh yang menjadi masalah bukan perbedaan pendapat yang jadi masalah manusok nu sok ngamasalahkeun perbedaan yang jadi masalah bukan perbedaan pendapat tapi perbedaan pendapatan sok jadi sirik tetangga nggak bangun, gebek tetangga beli motor gebek tetangga mobilnya anyar gebek nah hari ibu tetangga mah boga imah motor jeng mobil ibu mah boga gegebegan weh tangke mah santri nanti di dia jantung benang senang melihat orang susah sunat susah melihat orang tak eta penyakit bu tidinya sumber nate penyakit mantap tenangkan pikiran berbaik sangka ke Allah inna anadhani abdi bi semua akan indah pada waktunya kalau kita melepas menghempas segala sesuatu yang tidak perlu ada diri kita mangga ya Allahnya ke semua dari Allah semua digenggam oleh Allah semua akan kembali kepada Allah la ilaha illallah maka keputusannya adalah <laughs> Allah ada masalah tiada lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sok tulis atau yang status lumayan kenapa ibu lelah karena ibu tidak lilah kenapa bapak mengeluh karena bapak tidak mengalloh. kenapa cinta kita tidak bertahan karena cinta kita tidak bertuhan nyarandena kanu korsi korsi nari cokot digeleduk coba nyarandena ke Allah kalau kau cinta setengah mati Jangan kau kejar fisik cantik ganteng dan gagahnya kau akan lelah tanah ini yang batur. Sudah rental namanya tikung di sepertiga malam. Sebutkan ya Allah tanu tiung nanya yang soya Allah. Kalau memang dia jodohku, jodohkan aku dengannya. Tapi kalau dia bukan jodohku, jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali denganku. Maksa ya Allah. Ya Allah, ternyata betul aku bukan jodohnya. Nggak apa-apa ya Allah dan memang kehendakmu mungkin aku bukan jodohnya temennya juga cute ya Allah gitu weh aku pindah teh sok maksanya jadi jang kuas terakhir penutup jangan terpaksa kalau tidak ingin tersiksa tulis jangan menebak kalau tidak ingin terjebak lobak nuka jebak gara-gara menebak jadi hak eh jelma ngebut ngomong legek si eta entong kitu panyakit tete ke dosa si eta pindah ka orang ngebut nanti kunaon susul di susul ayah di pom bensin dong air eking motornya udah udah air eking mah kan motor jamret eta mah main urang pakai Harley tersinggung dong si kede eta ketersinggungan tanu jadi penyakit mah udah ayah di pom bensin cikadut distandarkan motornya tungguan siapa orang mas keluar mang puntennya tadi baru dak hampir muda dirinya meninggu saya kunaon dirinya ngebut punten ustad sana selagi hoyong itu ya <laughs> daripada aur-auran na motor logik nges tabayun mun aya masalah teh tabayun datangan siga laporan kemari. harus mudik lebaran Bandung Cirebon melempoi Jalan Cadas Pangeran ya. Diberitakan oleh TV One, satu unit bis masuk ke Cadas Pangeran korbana dua orang cek TV One. Pindahkan ke Metro TV, cek Metro TV masa bus. Kan rudet dah. Nges atur rudet, nginjem eta motor sekedeng, skupi kadinya. Kajatinangor, tempo Cadas Pangeran. Ternyata didatangan kelak TV One bener, Metro TV bener, sabes nangan an kena jam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesong di keprokan nih nyapati. Nuh ah.